Namun sebelum kita membacakan tafsiran dari beberapa ayat tersebut, insyaallah kita akan memulai dengan membaca ayat yang ke-16 sampai 25 surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فلا أقسم بالشفق Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah kembali Setelah menyampaikan sebelumnya beberapa keadaan manusia sampai dengan tempat kembalinya ditandai dengan seperti apakah dirinya menerima catatan amalnya dengan tangan kanankah atau dengan tangan kiri dan di belakangkah maka kemudian Allah Azza wa Jalla kembali bersumpah, "Fala uqsimu bisyafak Maka sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, la di sini bukanlah dalam rangka untuk meniadakan. Bukanlah dalam rangka untuk menegasikan, bukan dalam rangka untuk menafikan akan tapi sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama ahlu an-nahwi ya ahli tata bahasa Arab maka la di situ berfungsi sebagai at-tambih ya sebagai at-tambih yaitu sebagai pemberi peringatan sebagai pemberi perhatian ya agar orang yang hendak membaca itu betul-betul memperhatikan. Oleh karenanya justru tatkala kita menterjemahkan seperti la uqsimu bisyafaq ini kemudian justru kita bumbui kita tambah dengan makna sungguh ya. dengan makna sungguh kenapa karena lanya bukanlah untuk menegasikan bukanlah untuk menafikan bukanlah untuk meniadakan akan tapi bahkan la untuk memberikan perhatian memberikan peringatan nah tatkala di sini ada sumpah maka tentulah di sana ada yang bersumpah nah siapa yang bersumpah yaitu Allahu Azza wa Jalla. Dan sudah sering kita ingatkan bahwa Allahu Azza wa Jalla boleh untuk bersumpah dengan sesuatu yang dia kehendaki. Nah, yang menjadi catatan kita bahwa sesuatu yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersumpah ini biasanya memiliki keagungan ya memiliki keagungan dalam hal ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan muk muksambihnya yaitu asyafak yaitu uh, warna kemerah-merahan pasca tenggelamnya matahari Ya, jadi setelah matahari tenggelam, maka tidak selang berapa lama akan muncul warna kemerah-merahan di bagian barat. Dan secara umum bahwasanya waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang memiliki keunikan. Waktu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keunikannya adalah manakala waktu ini telah ditinggalkan tidak bisa lagi untuk kita ambil, tidak bisa kita, uh, untuk kita pungut kembali. Inilah waktu. Sehingga sebagian para ulama mengatakan al waktu kasayf Ya waktu itu ibarat pedang Begitu pentingnya Siapa yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik Maka akan bisa menjadikan sebab penolong bagi dirinya Namun tatkala tidak bisa mengoperasikan pedang ini dengan baik Yang akan terjadi justru akan memberikan kemudorotan kepada dirinya Itulah waktu Nah, bagian dari waktu adalah waktu yang ada setelah tenggelamnya matahari sampai munculnya waktu isya. Nah, itulah waktu yang di sana disebut dengan asyafak. Ya, kalau di dalam bahasa Jawa sering disebut dengan mego. Ya. Nah, mungkin ada sebagian kita yang mempertanyakan ataupun mempermasalahkan kenapa sih Allah Azza wa Jalla yang dalam beberapa ayat telah menyatakan waman asdaku minallahi qila. Maka siapakah yang perkataannya lebih jujur? Ya, tentulah kita akan menjawab Allah. Dan dalam ayat yang lain hadisa, ya, maknanya perkataan sama. Nah, kalau memang Allah Azza wa Jalla adalah zat yang kalamnya zat yang pembicaraannya, zat yang perkataannya itu adalah perkataan yang paling benar. Adalah perkataan yang paling jujur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan sumpah? Ya, bahkan ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu terkadang sumpahnya sangat banyak. Maka jawabannya adalah bahwa Al-Qur'an Al-Karim ini diturunkan dengan bahasa Arab. Yang Allah Azza wa Jalla katakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Mudah-mudahan kalian mau memikirkannya. Nah, karena Al-Qur'an ini diturunkan di dalam bahasa Arab, maka sudah barang tentu Al-Qur'an ini pun ya, diberlakukan untuk Al-Qur'an ini pun kaidah-kaidah yang berlaku dalam tata bahasa Arab. Ya, yang berlaku di dalam tata bahasa Arab. Maka kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa Arab ini juga ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, padahal di dalam bahasa Arab itu sering sekali ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu perkara yang penting, maka mereka mendahulinya dengan bersumpah, ya, mendahulinya dengan bersumpah. Nah demikian pula dalam Al-Quran Maka Allah Azza wa Jalla pun Juga mempergunakan Tata bahasa Arab Di dalam Al-Quran ini Nah yang menjadi permasalahan Di dalam Al-Quran apakah Ataupun kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan sumpah ini Jawabannya bukan karena Ingin Menyatakan apa yang disampaikan Ada sesuatu yang perlu diragukan ketika tidak diberi sumpah bukan seperti itu ya kan tapi yang pertama semata-mata karena mengikuti kaidah bahasa Arab dan yang kedua dalam rangka untuk litambih ya memberikan perhatian yang lebih kepada para pembaca agar eh, menghadirkan kembali pikirannya menghadirkan kembali konsentrasinya supaya connect kembali mungkin yang sebelumnya uh, tidak ada kosam tidak ada sumpah nah ini ada sumpah maka kembali memperhatikan dengan cara yang lebih Nah, asyafak yang tadi dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla e, dijadikan sebagai muksambih yaitu alat untuk bersumpah maka ini tanda bahwa waktu maghrib itu masih ada ya tanda bahwa waktu maghrib itu masih ada maka ditandai dengan adanya asyafak ditandai dengan adanya warna kemerah-merahan di ufuk sebelah barat Nah, maka tatkala warna yang merah ini sudah hilang, berarti habis pula waktu maghrib dan berarti sudah memasuki waktu isya, ya, memasuki waktu isya. Jadi seandainya suatu saat mungkin di antara kita di suatu tempat yang tidak membawa uh, penanda waktu, entah mungkin jam, entah mungkin handphone dan yang semacamnya, maka kita bisa melihat ke atas apakah waktu maghrib itu masih ataukah tidak dengan melihat tanda-tanda alam. Dan itulah yang memang dahulu digunakan oleh manusia. Jadi sebelum mereka memiliki e, alat yang mudah sebagaimana yang kita dapatkan sekarang seperti jam dan yang semacamnya, maka ketika itu tanda-tanda alamlah yang menjadi panduan bagi mereka untuk melakukan berbagai macam ibadah. Nah maka hampir boleh dibilang aksarul ulama, ya aksarul fukaha sebagian besar fukaha ya jumurul fukaha mengatakan bahwa asyafak itu adalah waktu maghrib. Jadi maksudnya waktu e, rentan waktu maghrib mulai sejak matahari tenggelam itu berarti sudah masuk waktu maghrib hingga warna kemerah-merahan di sebelah barat ini hilang. Ya kecuali Abu Hanifah rahimahullahu taala yang mengatakan bahwa eh, warna kemerah-merahan itu yang dianggap sebagai waktu maghrib manakala kurang lebih hanya setengah jam ya selebihnya maka dianggap sudah tidak lagi masuk waktu maghrib akan tapi ya, kemudian Abu Hanifah rujuk dari perkataannya dan kembali kepada perkataan ataupun pendapat jumhur para fuqaha. Wal wa ma wasaqa. Ya, wal wa ma wasaqa. Dan demi malam. Ya, demi malam dan apa yang dikumpulkan. Maka al wasaq Ya setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebelumnya dengan uh, waktu maghrib dan rentan ataupun lamanya waktu maghrib maka kemudian Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu yang selebih daripada itu yaitu waktu malam biasanya maghrib itu anak-anak kecil pun ya, hewan ini sudah mulai masuk namun belum sepenuhnya nah tatkala malam ini sudah masuk sepenuhnya maka kemudian uh, pada umumnya hewan-hewan ini sudah sempurna masuk ke kandang mereka masing-masing. Kemudian juga buburungan sudah mereka pulang ke sarangnya masing-masing. Dan bahkan juga demikian anak-anak pun sudah mulai masuk ke dalam rumahnya dan seterusnya. Maka demi malam dan apa yang dikumpulkan ya di waktu malam tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya latarkabunna tabaqan an tabaq Nah ini merupakan jawab syarat ataupun eh, sesuatu yang sebelumnya telah Allah Subhanahu wa taala sumpahi maka ini perkara yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara penting yang hendak Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Latar kabun tabaqan tabaq. Dan sungguh kalian akan melewati segala sesuatu itu step demi step dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dari satu kondisi kepada kondisi yang lain dan memang demikian yang namanya keadaan dan segala sesuatu yang melekat pada diri kita dan yang ada di sekeliling kita itu demikian keadaannya senantiasa berubah-ubah ya senantiasa berubah-ubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya bahkan juga demikian masalah umur pun juga berubah kita semuanya bisa merasakan contoh berubahnya waktu ya, contoh berubahnya waktu Allah Azza wa Jalla berfirman tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ya, surat Ali Imran ayat ke-14 dan demikianlah hari-hari itu aku pergilirkan ya, di antara manusia maka satu pekan yang berisikan tujuh hari itu pun terus bergilir semacam itu ya mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu dan kemudian Ahad terus bergilir semacam itu kembali lagi kembali lagi dan kembali lagi nah di dalam hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala pergilirkan ini terkadang manusia itu di atas terkadang manusia di bawah terkadang manusia itu merasakan kesenangan terkadang merasakan kesedihan Terkadang mendapatkan berbagai macam kenikmatan Namun juga terkadang mendapatkan berbagai macam cobaan dan musibah Inilah waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala pergilirkan kepada kita semuanya Sampai ada salah seorang ahli syair yang mengatakan Fayaumun alaina wa yaumun lana Wa yaumun nisaun wa yaumun nasrun satu hari kami kalah dan hari yang lain kami menang. Dan demikianlah memang keadaannya. Satu hari mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, satu hari yang lain mendapatkan kesusahan. Ini yang setiap kita semuanya bisa merasakan pada diri kita sendiri dan melihat di sekeliling kita. Bukan hanya kita, kita pun melihat ya, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita dan seterusnya pun mengalami hal yang sama sebagaimana yang kita alami. Ya, cuman di sana yang mungkin menjadi perbedaannya adalah jenis yang membahagiakannya apa, jenis yang menyusahkannya apa, kadarnya seberapa inilah yang mungkin berbeda-beda antara satu dengan yang lain sesuai dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian juga tempat Tempat pun juga Yang kita jadikan sebagai tempat tinggal ini pun juga berubah-ubah Ya berubah-ubah Dahulu kita berada di alam kegelapan ya, Berada di alam kegelapan kurang lebih selama 9 bulan 10 hari Setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pindahkan kita ke tempat yang lain Itu ke alam dunia, alam yang terang benderang Alam di mana seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya di sana, berusaha di sana, untuk bercocok tanam di sana. Ya, maka siapa yang bercocok tanam kebaikan dia pun akan menuai hasil kebaikan dan siapa yang bercocok, bercocok tanam dengan keburukan maka keburukanlah yang juga akan dia tuai maka sesuai dengan apa yang dia upayakan dia usahakan itulah yang akan dia petik nanti di hari kiamat nah setelah kehidupan kita di dunia ini maka kemudian kita akan berpindah tempat yaitu ke tempat yang lain yang disebut dengan alam kubur ya alam kubur Nah alam kubur ini adalah alam penantian ya untuk satu kehidupan yang abadi. Alam kubur ini bagi seseorang bisa eh, tinggal selama berjuta tahun, namun nanti yang manusia akhir zaman mungkin dia akan tinggal sangat sebentar di alam kubur. Nah di alam kubur ini pun seseorang akan mendapatkan nikmat dan juga akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa yang namanya alam kubur itu ada adab dan ada nikmat di sana. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya sebagaimana dalam hadis yang panjang yang dicantumkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Al-Janais beliau ya Bainas Sunnah wal Bid'ah beliau menyebutkan cerita yang panjang, panjang lebar tentang masalah kubur. Setelah manusia itu nanti di rohnya dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla dan dikembalikan ke bumi itu ke kubur, maka kalau orang baik dia akan ditemani oleh seorang yang sangat ganteng seorang yang sangat rupawan ya. yang dia ternyata adalah amal solehnya dia pun berbincang-bincang antara amalnya dengan dirinya itu berbincang-bincang di alam kubur maka demikian sebaliknya orang yang dirinya adalah orang kafir ataupun ahli maksiat maka dia akan ditemani oleh seseorang yang sangat buruk rupa baunya tidak enak ya, baunya tidak enak rupanya pun menakutkan ya berbeda dengan ahli iman teman yang e, rupawan dan kemudian juga baunya sangat harum kemudian akan dibetangkan bagi ahli surga pada pagi dan sore ya permadani yang menuju kepada surga dia pun akan senantiasa mencium bau surga kebalikannya orang yang memang ahli neraka maka dibentangkan di hadapannya neraka jahanam dan dia pun akan mencium bau busuknya neraka jahanam. Dan ini merupakan siksa yang luar biasa. Ya. Di antara dalil yang lain biasanya di kubur itu akan ada siksa ya tatkala seseorang itu adalah orang yang jahat, tukang maksiat dan orang yang tidak memiliki ilmu yang dia di dalam melakukan berbagai macam amalannya cuman taklid buta ya taklid buta yang penting pokoknya mengikuti kebanyakan manusia maka di alam kubur dia sudah mulai akan mendapatkan siksaan hadisnya riwayat Imam Bukhari ia akan dipukul oleh dua malaikat yang menanyainya ya ketika ditanya man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka dia mengatakan sami tunnasa yaqulu kada wa kada. Ya aku dengar manusia itu bilangnya begini dan begitu. Jadi bukan kata Allah dan kata Rasulullah akan tapi kata manusia. Ya ini pentingnya kita senantiasa ketika mencari ilmu dan melakukan satu amal itu hendaklah kita kembalikan kepada apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya bukan apa yang menjadi perintah manusia supaya tidak mendapatkan waliyatubillah siksa di kubur nanti. Dan banyak di antara kita bahkan kaum muslimin yang mengatakan ketika semisal sedang mengadakan upacara penguburan jenazah mereka sering mengatakan e, protokolernya mengatakan ya marilah kita mengantarkan menghormati beliau menuju ke tempat terakhirnya ya ke tempat terakhirnya maka ini adalah ucapan yang batil ya ucapan yang salah yang boleh jadi ini diwarisi dari orang-orang yang tidak mengimani adanya surga dan neraka ya waliyatubillah nah kalau seorang mengucapkannya diiringi dengan keyakinan tidak adanya surga dan neraka waliyatubillah ini bisa terjerumus ke dalam kekufuran Kenapa? Karena sesungguhnya ya setelah kita e, berada di tempat yang ketiga itu alam kubur, maka kita akan berpindah ke tempat yang abadi. Maka tempat terakhir kita imma surga dan imma neraka. Ya, itulah tempat terakhir terakhir bagi manusia dan jin. Dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat terakhir kita adalah surganya surga Firdaus yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Kemudian yang ketiga, keadaan-keadaan yang berubah yang berkaitan dengan fisik kita, ya, dengan fisik kita. Kita pun mengetahui semuanya kita pun merasakan tentang adanya perubahan fisik dalam diri kita. Ya dari satu keadaan berpindah kepada keadaan yang lainnya. Dan ini pun juga dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ar-Rum ayat ke 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kalian ya telah menciptakan kita semuanya min dha'fin dalam keadaan yang lemah ya, yang namanya bayi terlahir ke dunia semuanya dalam keadaan lemah tidak ada bayi yang terlahir ke dunia langsung bisa mengangkat barbel satu kilo tidak ada semuanya dalam keadaan lemah kemudian setelah keadaan lemah ini berangsur-angsur Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita dari bayi yang tidak ada yang tidak bisa ngapa-ngapain kemudian mulai memiliki kekuatan sehingga bisa miring ke kanan ke kiri bisa telungkup kemudian bisa apa namanya merangkak bisa mulai berdiri belajar berdal, berjalan dan seterusnya ini adalah perpindahan abdan kita, badan kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya sampai kemudian kita mencapai puncak kekuatannya. Ya mencapai puncak kekuatannya mulai umur ya belasan sampai eh, ya sampai sekitar 45 tahunan itu umur seseorang di mana pada umur tersebut memiliki kekuatan tenaga yang hebat ya, memiliki kekuatan tenaga yang lebih ketimbang pada umur-umur yang lainnya ini secara umum Nah setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi kita berangsur-angsur. Ya, perpindahnya kita menjadi orang yang tidak kuat itu pun berangsur-angsur. Mulai dengan apa namanya sudah mulai suka geringgingan gitu ya, semutan itu dan yang semacam terus berangsur. Jadi perubahan ini pun berangsur-angsur, perubahan dari kekuatan kepada lemah ini pun berangsur-angsur sebagaimana berangsur-angsurnya perubahan mulai dari lemah menuju kepada puncak kekuatan dan betapa hikmah yang sangat agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan satu itu berangsur-angsur, tidak kemudian frontal. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya ya. Untuk menuju kepada suatu itu hendaklah kita berupaya untuk e, berusaha step demi step. Ya, tobakon an ya tobakon an tobak. Kan kita pun juga tidak pernah melihat ada seorang yang sekolah setelah TK lulus langsung kemudian kuliah kan nggak ada, step demi step. Dan setelah mulai hilang kekuatannya pun kemudian wasyaibah. Dia pun mulai loyo muncul rambutnya di sana sini dengan warna yang berbeda dan warna putih putih pun tidak langsung putih seluruhnya mulai muncul satu, dua, tiga dan akhirnya menjadi dominan dan bahkan kemudian sebagian orang ada yang putih semua rambutnya Allah Azza Jalla yang menciptakan segala sesuatu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Dia Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Yang keempat, ya ini keadaan yang oleh beliau sesuai Ibn Saimin rahimahullah taala dikatakan sebagai keadaan yang paling mempengaruhi sisi pesihis kehidupan seorang manusia yaitu berubahnya hati dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Dan ini semua kita rasakan, ya semua kita rasakan. Satu menit yang lalu kita sedang dalam keadaan begitu bahagianya. Mulai Menit ini dan seterusnya kita merasakan kesedihan yang luar biasa. Itulah kita. Sebaliknya, sampai dengan satu menit yang lalu kita masih dalam keadaan sedih yang luar biasa. Setelah itu kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Itulah keadaan hati manusia. Dan bahkan berubah-ubahnya hati manusia ini sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah itu karena hati manusia seluruhnya berada di antara jari jemari Allah yang sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikkannya. Demikian pula kita tatkala memiliki sesuatu dan kita taruh di antara dua jari jemari kita, maka sangat mudah untuk kita ubah-ubah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhu beliau bersabda kullu qulubi bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha setiap kata Rasulullah setiap hati manusia ya setiap hati manusia jadi tidak ada pengecualian itu berada di antara dua jari di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla akan membolak-balikkan hati sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita ya mengajarkan kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang membolak-balikkan hati dan bahkan kenapa hati itu dikatakan hati ya kolbun itu terambil dari kata uh, kolbun itu bermakna sesuatu yang berbolak-balik ya sesuatu yang berbolak-balik itu kolbun ya kenapa hati dikatakan kolbun karena hati itu suka berbolak-balik Nah oleh karenanya kita kaum muslimin rahimakumullah wa azanallahu iyyakum jami'an diajari oleh Rasulullah untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla sang pembolak balik hati agar menetapkan hati kita di dalam ya, menetapkan hati kita di dalam ketaatan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik Ya Allah zat yang membolak-balikkan hati kokohkanlah hatiku tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya di atas agamamu Ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik Wahidat yang memolang-malingkan hati maka palingkanlah hatiku untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada dirimu inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan eh, oleh Syekh Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu maka inilah yang dipesankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Ya agar kita selain berupaya untuk mengkondisikan hati kita di dalam agama, mengkondisikan hati kita eh, untuk taat kepada Allah dengan cara kita berkumpul dengan teman yang baik, kita mengaji, kita melakukan ketaatan namun jangan lupa ya, jangan lupa kita kemudian memohon bantuan kepada Allah Azza wa Jalla zat yang memang menguasai hati kita zat yang menguasai hati kita maka hati ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya ya oleh karenanya tatkala kita memohon kebahagiaan jangan lupa kita pun mohonnya kepada Allah Azza wa Jalla janganlah kita percayakan bahwa yang akan membahagiakan hati kita itu adalah rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, rumah megah, kendaraan mewah, istri yang cantik ataupun yang suami yang cakep dan seterusnya. Jangan kemudian kita doktrinkan ke dalam jiwa kita itulah yang menjadikan sebab kebahagiaan kita. Tidak. Yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhkan apa yang dilarangannya itu merupakan sebab yang paling besar kita mendapatkan kebahagiaan hati. Karena tentulah bahwa zat yang akan memberikan kebahagiaan kita di akhirat, dia pula yang akan memberikan kebahagiaan kita di dunia. Ya. Sang pemberi kebahagiaan kepada kita satu itu Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, justru tatkala seseorang itu menjadikan dunia ini adalah satu-satunya yang akan mendatangkan kebahagiaan pada diri dirinya ini adalah musibah. Ini adalah musibah. Justru orang yang mengatakan yang berprinsip yang akan membahagiakan kehidupannya itu adalah gemerlapnya dunia dengan berbagai macam jenisnya dialah orang yang akan sengsara dialah orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kenapa? karena justru dirinya lah yang akan diperbudak oleh harta dunia oleh keduniaan dengan berbagai macam jenisnya mungkin kekuasaan ataupun tahta, mungkin harta benda, jabatan dan seterusnya. Maka kemudian dampaknya orang akan menghalalkan segala cara apa yang dia inginkan. Nah, semakin dikejar, semakin jauh dia mendapatkannya. Sampai pun nanti kelelahan dan bahkan ada sebagian manusia yang sampai mati dia tidak bisa merasakan kebahagiaan. Kenapa? Yang dia kejar belum ketemu yang dia kejar belumlah bisa dia tangkap kenapa dunia semakin dikejar semakin jauh dunia semakin dikejar dia akan semakin memperbudak yang mengejarnya ya ayat dan billah kita berlindung kepada Allah azza wa jalla maka hari-harinya waktu-waktunya akan dia isi ya dengan uh, entah yang mungkin senantiasa melihat daftar kekayaannya sudah berapa, menyita waktu, kemudian ceknya sudah bertambah atau ataukah belum, pengeluarannya, pemasukannya dia banding-bandingkan terus. Dia gunakan untuk beli apa tadi, kemudian dia mendapatkannya dari mana, terus itulah yang akhirnya memenjarakan dirinya. Itulah yang akhirnya memperbudak dirinya. Ini tatkala dunia itu dijadikan oleh sebagian orang sebagai tuhannya, dianggap sebagai sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan untuk dirinya. Namun orang yang dia betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan kebahagiaan kepada dirinya. Entah diberikan harta yang sedikit ataukah banyak, bahagia itulah yang terbaik. Dia akan memiliki prinsip itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Dia pun kemudian mendapatkan kedudukan yang rendah ataupun tinggi tidak jadi masalah. Itulah yang terbaik bagi dirinya. Dia akan senantiasa husnudon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berbaik sangka, <clears throat> berbaik sangka dia akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah sampai-sampai kita melihat orang itu kalau sudah sebegitu dipenjarakan oleh dunianya, diperbudak oleh dunianya, dia merasa waktu yang hanya sebentar untuk melakukan ibadah itu dianggap sebagai sebuah kerugian. Maka semboyannya ya waktu adalah uang, ya. Waktu adalah uang. Ini orang yang sudah mulai Eh, kehilangan orientasi akhiratnya. Dia sholat itu misalnya udah mulainya terburu-buru, dia pun sholat dua menit itu pun dianggapnya waduh udah menyita waktunya. Sehingga apa? Dampaknya barangkali rukunnya ada yang tidak dia lakukan. Nah, kalau rukunnya tidak dia lakukan berarti tidak sah. Ada yang rukunnya dilakukan namun ya dia tidak sempat melakukan sesuatu yang wajib dengan sempurna, sunah-sunahnya tidak dia lakukan, maka dia pun hanya mendapatkan beberapa bagian dari sholat yang dia lakukan dan juga demikian ibadah-ibadah yang lain. Dia hanya mendapatkan sebagian kecil dari ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya balasan yang hendak dia terima nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana yang dia bayangkan. Mungkin ada yang hanya mendapatkan seperempat, setengah, seperlima, sepuluh dan seterusnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Amr bin Yasir radhiyallahu taala dan hadis ini dihasankan oleh Al Imam Albani rahimahullahu taala. Innahu laisa laka min salatika illa ma aqalta minha nisfuha rubuha sulusuha usyuruha khumsuha. sesungguhnya kamu tidaklah akan mendapatkan bagian dari sholat yang engkau lakukan kecuali sholat yang engkau sadari bahasanya kamu sedang sholat artinya apa? terkadang kita sholat itu ya kita ingat kalau kita sedang sholat hanya seperlima waktu eh, seperlima waktu yang ada yang kita gunakan untuk sholat Terkadang yang kita ingat kalau kita sedang sholat itu hanya sepersepuluhnya. Ya itulah yang akan dia dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang selainnya di dalam sholat yang dia lakukan mungkin e, fokusnya ke mall, mungkin e, malah dia fokus ke kampus, mungkin dia fokus ke rumah tangganya dan seterusnya. Ya maka kata Rasulullah, apa yang engkau sadari apa yang kau pahami bahasanya dirimu sedang sholat minha oleh karenanya sebagian orang yang melakukan sholat ada yang mendapatkan nisfuha separuhnya ada yang mendapatkan rubuha seperempatnya sulusuha sepertiganya usyuruha sepersepuluhnya humusuha pun ada yang mendapatkan seperlimanya tergantung sejauh mana ya perhatian kita konsentrasi kita fokus kita di dalam melakukan sholat dan juga ibadah-ibadah yang selainnya. Famalahum la yu'minun wa idza quri'al 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Bahkan mereka orang-orang yang memiliki tipikal semacam itu, tipikal keduniaan itu menjadi tuhannya. Orang-orang yang diperbudak oleh keduniaannya ternyata mereka bukanlah orang yang beriman. Ya, mereka bukanlah orang yang beriman. Nah, ciri orang yang ber, tidak beriman adalah tatkala dibacakan Al-Qur'an kepadanya tidak mau sujud, ya tidak mau sujud. Nah, sujud di sini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama ya sujud dengan sesungguhnya. Namun ini tentulah kiranya kurang tepat. Kenapa? Karena tidak seluruh e, bacaan Al-Quran Rasulullah diikuti dengan sujud tidak ya, padahal Allah mengatakan wa idha quri'a alihimul Quran dan tatkala dibacakan Al-Quran seandainya sujud ini dengan makna sujud yang sungguhnya tentulah Rasulullah membaca Al-Quran sambil sujud terus namun kenyataannya tidak sebagian ulama yang lain maka kemudian memindahkan makna dari yang awal kepada makna yang dari makna yang dohir kepada makna yang lainnya dengan korinah korinahnya tadi maka yang dimaksud e, dengan nias yasjudun itu merundukkan hatinya merendahkan hatinya e, menghinakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla tatkala dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an tidak kemudian membusungkan dada menyombongkan diri apalagi mengatakan Al-Quran adalah asatirul awalin ceritanya orang-orang zaman dahulu kala yang tidak ada gunanya misalnya mengatakan Al-Quran ini tidak lebih baik dari hukum manusia dan seterusnya maka itu satu di antara bentuk ya takabur menyombongkan diri terhadap Al-Quran dan orang yang demikian tentulah tidak akan bergetar hatinya tatkala dibacakan Al-Quranul Karim Nah kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Qur'an di sini yaitu Al-Qur'an yang di sana ada ayat-ayat sajadah. Jadi bukan Al-Qur'an seluruhnya. Al-Qur'an e, eh, lafat umum akan tapi wa yuradu bil khos. Yang dimaksud di dalamnya adalah e, Al-Qur'an bacaan Al-Qur'an yang khusus yaitu bacaan-bacaan Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an yang di sana ada ayat sajadahnya. Ya ada ayat sajadahnya. Nah, maka ketika sampai kepada ayat sajadah, kita diperintahkan untuk sujud, yaitu sujud tilawah. Nah, terkait dengan sujud tilawah ini pun sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Namun pendapat yang kuat bahwa uh, sujud tilawah hukumnya adalah sunnah, baik di luar solat ataupun ketika solat. Dan ini semuanya pernah dipraktikkan oleh Rasulullah dan juga demikian sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala membaca ayat yang sama yang ada ayat sajadahnya satu ketika sujud di waktu yang lain tidak sujud. Maka ini menunjukkan bahwa sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Namun sebagian ulama mengatakan sunnahnya adalah sunnah muakkadah ya sunnah muakkadah. Dalam sebuah hadisnya yang sahih eh, yang terdapat di dalam kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syabdul Adim bin Badawi saya lupa perawinya bisa dilihat di sana di antara keutamaan sujud ya, ketika itu Rasulullah menyebutkan kisah tentang menangisnya para syaitan para eh, menangisnya para iblis jadi tatkala Rasulullah menjelaskan tentang keagungan sujud tilawah maka kemudian iblis berkata kepada temannya sambil menangis dan sambil lari sungguh beruntung orang itu ataupun sungguh beruntung si bulan dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud dan sujud maka baginya surga dan celakalah kita kita diperintahkan untuk sujud namun tidak mau sujud maka kita pun akan mendapatkan neraka. Maka mereka sedih sambil menangis dan e, menjauh dari orang yang melakukan sujud tilawah secara khusus dan sujud-sujud secara umum. Balilladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Akan tapi orang-orang yang kafir itu mereka mendustakan, ya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan risalah yang dibawa oleh oleh para rasul alaihi wasallam. Ini orang-orang kafir. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah Subhanahu wa taala Allah Azza wa Jalla mengetahui apapun yang mereka fikirkan. Apapun yang mereka rencanakan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ayat ini balilladzina kafaru yukadzibun yaitu mereka mendustakan ingkar ya tidak mau sujud ya tidak mau sujud tidak mau merendahkan diri tidak mau menghinakan dirinya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ya, terhadap Al-Quranul Karim dan bahkan mereka sebagiannya mendustakan Al-Quranul Karim. Ya, sebagian mereka mendustakan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lamu bima yu'un. Maka Allah Azza wa Jalla mengetahui, maha tahu terhadap apapun yang mereka kumpulkan rencana-rencana baik yang baik ataupun yang buruk yang uh, ada di dalam hatinya yang dikumpulkan dalam hatinya di dalam pikirannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia kumpulkan berupa harta benda Allah Subhanahu wa taala pun mengetahuinya rencana-rencana jahat kepada para rasulnya Allah pun mengetahuinya dan seterusnya maka apapun yang direncanakan yang dikumpulkan yang ditekatkan oleh setiap manusia Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka terhadap orang-orang yang semacam itu berikanlah kabar duka kepada mereka. Berikanlah kabar duka kepada mereka. Padahal asalnya ya basyarah itu memberikan kabar gembira. Maka ini penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk memberikan kabar gembira namun berupa adab. Maka ini penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tepat e, untuk terjemahnya yang lebih tepat, fabasyirhum bi'adabin alim, berikanlah kabar duka berupa adab yang sangat pedih yang hendak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang membusungkan dada, kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang takabur, kepada orang-orang yang merasa pandai, merasa baik, merasa lebih hebat, merasa lebih benar ketimbang Al-Qur'anul Karim. Dan dikatakanlah kepada mereka wantadir innahum muntadirun dan tunggulah bersama orang-orang yang menunggu ya datangnya hari kiamat ya untuk memberikan keadilan kepada setiap orang dengan seadil-adilnya ilalladina amanu wa amilu salihati lahum ajarun ghairu mamnun kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka mereka mendapatkan ganjaran yang tiada berhenti yang mendapatkan ganjaran yang terus menerus mendapatkan ganjaran pahala yang sangat-sangat berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilah di sini ya pengecualian ataupun istisna di sini bukanlah merupakan istisna bahwa orang-orang beriman itu bagian dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena istisnanya adalah istisna yang mungkotik, ya istisna yang terpisah, berbeda konteksnya, ya tidak berada di dalam satu konteks. Dan itulah yang memang seharusnya. Kenapa? Karena bahwa orang-orang yang beriman itu bukanlah bagian dari orang-orang kafir, ya bukanlah bagian dari orang-orang kafir. Maka istisnanya adalah istisna mungkoti, yaitu pengecualian yang terpisah, ya berbeda ayat antara balil ladina kafaru yukadzibun wallahu a'lam bima yu'un fabasyirum bin alim illal ladina amanu ya terpisah dan bahkan ya terpisah dengan ayat sebelumnya ya, bukan e, pengecualian yang ada di dalam satu konteks ya, dalam satu teks akan tapi e, pengecualian yang sudah terputus berupa ayat yang berbeda dan dikatakan ilal ladina amanu kecuali orang yang beriman ya yang disebut dengan orang yang beriman yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada arkanul iman as-sittah ataupun yang disebut dengan beriman dengan eh, dengan usulul iman beriman dengan pokok-pokok keimanan mulai beriman kepada Allah malaikatnya kitab-kitabnya para rasulnya beriman dengan eh, hari akhir dan beriman dengan takdir maka dengan keimanan yang enam ini dengan usul iman kita tidak boleh lepas ya satu pun darinya manakala ada seorang yang tidak mengimani satu saja dari enam ini maka dia sudah bukan lagi orang beriman ya ini dan bila kita harus beriman dengan keenam-enamnya dan kemudian ada pun cabangnya maka banyak maka segala sesuatu bentuk keimanan entah yang e, merupakan kewajiban ataupun bahkan e, ada yang di sana cabangnya sangat banyak itu semuanya kembalinya kepada iman-iman yang enam itu usulul iman tadi. Ini iman. Kemudian amal soleh apa itu amal soleh? Amal soleh itu harus mencakup dua hal. Satu itu dikatakan sebagai amal soleh yang pertama manakala melakukannya motivasinya itu karena Allah. Dia melakukan karena Allah perintahkan, karena Rasulullah perintahkan. Dan yang kedua, melakukannya dengan cara mencontoh ittiba kepada Rasulullah SAW sebagai seseorang yang dipercaya oleh Allah untuk membawa dan mempraktekkan risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi. Nah, kalau seseorang melakukan amal soleh sudah memenuhi dua persyaratan ini, maka dia dikatakan sebagai amal soleh. Namun kalau cuma memenuhi satu, satunya tidak, tidak disebut sebagai amal soleh. Kita ingat perkataan yang sangat berharga yang diucapkan oleh Fudail bin Ayyad radhiyallahu eh, rahimahullah taala. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun salihan eh, wa lam yakun khalisan ya wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta sawaban khalisan terkadang satu amal itu melakukannya sudah ikhlas 100% ikhlas namun kalau melakukannya tidak sawab tidak diterima oleh Allah Demikian juga seorang melakukannya sudah soab, namun kalau tidak khalis juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan amal akan diterima kata beliau? Amal itu manakala melakukannya khalisan sawaban, ya, khalisan ikhlas dan sawaban dan sawab. Apa itu sawab? Kata beliau, maka fi wifki Rasulullah SAW. Manakala sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya demikianlah yang kita bacakan pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran bisa memahami dan karena pemahaman itulah yang sangat kita butuhkan dan mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sembari kita senantiasa memohon pertolongan bantuan kepada Allah untuk melakukan berbagai macam eh, kebaikan-kebaikan. Uh, kebaikan -kebaikan. Baik kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz apakah seseorang muslim yang berdosa ketika di akhirat ia akan masuk neraka terlebih dahulu e, Sampai dosanya habis Lalu kemudian ke surga Bagaimana dengan dosa-dosa besar yang ia lakukan Dan dia sudah bertaubat Apakah akan disiksa juga lalu bagaimana keadaannya dalam kubur apakah ia diperlihatkan surga ataukah neraka seorang muslim yang berdosa ini tahta masyiatillah ini merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah orang muslim yang berdosa selama dosanya bukan dosa yang mukaffiroh bukan dosa yang menyebabkan dirinya keluar daripada agama Islam maka dia tahta masyiatillah berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala insya'a ghafaralahu wa insya'a adabahu kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka dia akan diampunkan dosanya sesuai dengan kehendak Allah namun kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia pun akan disiksa ya akan disiksa dan berapa banyak nanti orang itu ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga kaget kenapa karena sudah dipampangkan di hadapannya ya dipampangkan di hadapannya eh, catatan amal soleh dan catatan amal keburukannya ini sebagaimana dalam hadis bitokoh Ya bitokoh itu artinya kartu. Kartu-kartu catatan amal seorang hamba. Dibentangkan di hadapannya kartu merahnya. Sepanjang dia lihat yang ada adalah kartu merah, catatan amal keburukan dia. Maka dia pun sudah beranggapan celakalah diri saya, pasti masuk ke dalam neraka. Kemudian di daun timbangan yang lain ada catatan yang lain yang hanya sedikit satu lembar. Ya, satu lembar apa? catatan amal soleh yaitu amal soleh karena dia mengimplementasikan makna la ilaha illallah tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah orang ini sama sekali tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah mukhlis ibadahnya kepada Allah meskipun dirinya melakukan amal jahat yang sedemikian banyak Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hari ini aku maafkan seluruh dosamu dan kamu masuk ke dalam surga." Dan masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Ini yang boleh jadi orang tadi dosanya itu lebih banyak dominan ketimbang uh, amal solehnya. Harusnya dia disiksa di neraka. Kemudian ada orang mukmin yang dirinya lebih dominan amal solehnya mempunyai dosa namun dia pun dimaafkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga maka Allah mengatakan fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah orang yang timbangan amal solehnya lebih berat maka dia akan masukkan ke dalam keridhaan Allah masukkan ke dalam surga tidak disiksa di dalam api neraka namun barang siapa yang amal tolehnya lebih dominan Maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka Dan dia akan disiksa sampai kemudian timbangannya timbang amal solehnya dan amal buruknya Sudah lebih berat amal solehnya Maka dia pun akan diambil eh, dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Ya, apakah nanti akan diperlihatkan kepada dirinya wallahu taala Ya, ini orang muslim yang banyak melakukan dosa dan dominan dosanya barangkali akan diperlihatkan kepada dirinya neraka meskipun entah sepanjang dia dikubur ataukah mungkin berselang wallahu taala Adapun orang kafir jelas dia sepanjang kehidupannya di alam kubur maka yang akan diperlihatkan adalah neraka jahanam. Ustaz apakah melakukan sujud tilawah harus dalam keadaan suci? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena sujud tilawah bukanlah sholat. Ya, sujud tilawah bukanlah sholat, maka boleh dilakukan dalam keadaan suci dan dalam keadaan tidak suci. Boleh dilakukan dalam keadaan menghadap ke arah kiblat dan boleh dilakukan menghadap ke arah selain kiblat. Dan pada saat sujud tilawah ini dilakukan di selain sholat maka tidak perlu adanya takbir. Tidak perlu ketika hendak merunduk dia takbir dan ketika mengangkat kepalanya takbir tidak perlu. Akan tapi pada saat seseorang melakukan sujud tilawah di dalam solat, meskipun dalam hal ini khilaf di antara para ulama, maka Allah Taala yang lebih dekat kepada kebenaran, insya Allah Taala bahwa tatkala solat maka e, sujud sahwi itu didahului, nah, mohon maaf, sujud tilawah itu didahului dan diakhiri dengan takbir. Kenapa? Karena ini fi manzilati eh, ar, ruknun min arkani salat al-ukhra. Ya, dia seperti rukun maksudnya gerakan ya, karena ruknun itu bisa bermakna gerakan, gerakan-gerakan salat yang lainnya. Di mana gerakan-gerakan salat itu dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya dipisah dengan yang namanya takbir intikol ya takbir intikol yaitu takbir yang menunjukkan perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Ya demikian banyak salah kurangnya mohon maaf dan e, kalau ada kebenarannya maka semata-mata datang dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Uh, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.